Siapakah Syekh Ruzaik? Apakah Asatidah Kibar ada yang mentahdir dia? Karena dengar sudah ditahdir. Setahu anak nggak ada. Asatidah yang mentahdir dia. Enam. Adapun yang mentahdir dari majelisnya bukan karena orangnya, bukan karena Syekh Ruzaiknya, tapi karena dul akmalnya dan wildannya. Dan juga di Medan karena Ali Ismahnya yang syatar il masyaih mencerca masyaih termasuk yang dicerca oleh Ali Isma adalah Syahani yang dipuji dan dibela oleh para ulama kibar bahkan Syekh Rabi' menyatakan Hani dicerca oleh banyak orang hari ini diserang dari mana-mana cawah dijelekkan gambarannya Padahal beliau adalah da'i, mujahid. Dipuji oleh Syekh sebagai mujahid. Maka karena orang-orang itu kita katakan jangan hadir di majlisnya.